yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka kita tolabul ilmi mudakaratul ilmi dan pembahasan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pembahasan yang sangat mulia dengan judul Baina Sahabah wa Ahlil Bait. Pembahasan yang sangat perlu dipahami oleh kaum muslimin di antara para sahabat dan ahlul bait. Itu ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Hal yang wajib kita pahami Kenapa orang berbicara tentang sahabat dan ahlul bait atau ahlul bait dengan para sahabat. Hal itu disebabkan ahlu bid'ah, ahlu bolal, minfir firqati syiah, Hal itu disebabkan karena ahlu bidah dari kalangan orang-orang Syiah dan orang-orang Rafidhah mereka memiliki keyakinan mereka punya anggapan adanya perbedaan antara ahlul bait karena di kalangan ahlu bidah itu orang-orang Syiah lebih khusus orang-orang Rafidah mereka meyakini adanya perbedaan antara ahlul bait dengan para sahabat. Dan mereka meyakini adanya permusuhan, ikhtilaf, tanazu, adanya perbedaan ikhtilaf atau lebih buruk lagi perkataan mereka dengan mengatakan adanya permusuhan di antara para sahabat dengan ahlul bait. Maka dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sedikit masalah yang sangat penting ini adakah perbedaan antara ahlul bait dengan para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka jawabannya secara singkat apabila yang dimaksud dengan ahlul bait adalah orang-orang yang mengaku ahlul bait atau orang-orang yang semata-mata mengaku pencinta ahlul bait seperti didengungkan oleh petinggi mereka yaitu Abdullah bin Sabah laknatullah dan kaum Rafidhah maka jawabannya kita katakan benar adanya perbedaan manhaj ahli sunnah dengan mereka yang dikatakan oleh mereka adalah ahlul bait. Sebab tentunya ajaran Syiah, ajaran Rafidhah bukan dari Islam. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah barang tentu antara orang yang mengaku sebagai ahlul bait atau semata-mata mengaku pencinta ahlul bait ada perbedaan yang sangat jelas dengan para sahabat. Akan tetapi apabila yang dimaksud dengan ahlul bait ahlul bait yang hakiki yaitu Ali radhiyallahu taala anhu Fatimah radhiyallahu taala anha Al Hasan wal Husain wa ghairuhum min al bait fala khilafa baina sahabah wa baina haula'i min al bait Adapun apabila yang dimaksud dengan ahlul bait adalah ahlul bait yang hakiki, yang benar yaitu yang mereka juga sebutkan itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Fatimah radhiyallahu taala anha, Al Hasan wal Husain dan selainnya maka jawabannya secara singkat tidak ada perbedaan antara ahlul bait dengan para sahabat dan tidak ada perseteruan antara sahabat dengan ahlul bait wa ilaikum al adilah allati sa'adkuruha bima ba'd insyaallah dan saya akan mengetengahkan dalil-dalil atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa para sahabat tidak ada perbedaan dengan ahlul bait Adapun kalau orang-orang yang mengaku ahlul bait yang mengklaim jamaah ahlul bait maka tidak diragukan lagi beda dengan para sahabat karena mereka adalah tidak mengambil Islam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengambil Islam dari para sahabat Nabi Wasallam. Sehingga disebutkan dalam sebuah kisah dan ini tentunya kisah nyata bahwa satu ketika terjadi dialog antara kubu ahli sunnah dengan kubu orang-orang syiah. Lalu Syekh ahlu sunnah dia sengaja membawa sandal ke masjid, ke majelis dan menyimpan di atas mimbarnya, di atas mejanya. Lalu pembawa acara bertanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau membawa sendalmu dan disimpan di atas meja ini. Dia menjawab, dulu di zaman Rasul orang-orang Syiah jadi di zaman Rasulullah SAW orang-orang Syiah itu suka mencuri sendal. Maka orang-orang Syiah langsung menjawab, dia mengatakan, maaf katanya, di zaman Rasul tidak ada syiah. Jadi di zaman Rasul tidak ada syiah. Jadi cerita ini tidak dibenarkan. Kenapa? Di zaman Rasul tidak ada syiah. Maka Syang Syekh berkata, kalau begitu debat saya tidak jadi. Kenapa? Karena orang yang tidak punya silsilah dengan Rasul tidak usah debat. Jadi agamanya udah beda, bukan dari Nabi SAW. Jadi nggak usah debat lagi. Kenapa agamanya udah lain, udah beda jalan. Nah, maka kalau orang-orang yang mengaku ahlul bait atau mengaku pencinta ahlul bait dari kalangan orang-orang Rafidhah, maka jawabannya jelas mereka adalah beda dengan para sahabat. Manhaj mereka berbeda dengan para sahabat. Tapi kalau yang dimaksud dengan ahlul bait adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Hussein dan yang lainnya, semoga Allah taala meridhoi kepada mereka maka mereka adalah tidak ada perbedaan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita menyebutkan dalil-dalil tentang tidak adanya perbedaan antara para sahabat dengan ahlul bait, alangkah baiknya saya untuk tetap menjelaskan kepada para jamaah, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, yang dirahmati Allah Ta'ala sebuah pertanyaan kenapa senantiasa para sahabat itu jadi pembicaraan orang syiah jadi kenapa yang pertama dibicarakan para sahabat kenapa para sahabat itu digunjing seperti tadi sudah dibahas tentang Aisyah radhiyallahu taala anha Abu Hurairah. Lalu mungkin pembicaraan yang di dalamnya menjelaskan ya bahwa para sahabat beda dengan ahlul bait. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala saya akan menukil perkataan para ulama sebagai jawaban ini. Dan ini bisa ditampilkan tapi belum dikasih itunya. Kita lihat kenapa para sahabat ya, Kenapa mereka berbicara Abu Bakar, Umar, Utsman, apa e, Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, terutama para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Karena para sahabat yang tidak meriwayatkan hadisnya banyak, mereka pun tidak begitu gencar, tidak begitu khusus membicarakannya. Nah, ternyata para ulama semoga Allah telah merahmati mereka telah memberikan penjelasan dan rambu-rambu kepada kita bahwa orang Syiah ini punya tujuan jelek. Karena memang agama Syiah adalah agama yang diambil dari Yahudi. Qala al-Imam Ahmad berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala lama su'ila an rajulin tanaqqasa Muawiyah wa Amr bin As. Ayuqalu lahu Rafidhi qala innahu lam yajtari alaihima illa walahu khabi'ah su' man taqasa ahadun ahadan minas sahabah illa walahu dakhilah su. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ada orang bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika ada orang mencela menggunjing Muawiyah dan Amr bin As, menjelekan, mencaci, mencela. Apakah dia seorang Rafidhi? Apakah berarti dia adalah Rafidah? Maka Imam Ahmad berkata, Tidaklah orang mencelak keduanya kecuali di hatinya kecuali ada niat buruk, ada tujuan buruk. Lalu beliau berkata, tidaklah seseorang mencelak salah seorang sahabat kecuali punya tujuan jelek. Tujuan jeleknya apa? Menghancurkan Islam. Merusak Islam. Meragukan kaum muslimin kepada Islam. Kenapa? Karena para sahabat itu perantara yang menyampaikan agama ini kepada umat ini. Sebab kalau tidak ada para sahabat, tidak ada yang tahu agama lewat mimpi. Dan tidak diakui agama lewat mimpi. Halus lewat sanad, dan sanatnya sampai kepada para sahabat. Maka Imam Ahmad berkata, "Idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan minas sahabah bisu'in fattahimhu alal Islam." Kalau ada orang menyebut sahabat lalu mencelaknya, maka pertanyakanlah keislamannya. Ini orang munafik. Kalau ada orang menyebut sahabat lalu menggunjingnya, lalu menjelekannya, ketahuilah bahwa dia adalah munafik. Dipertanyakan keislamannya. Al-Imam Nasai rahimahullahu taala berkata, Lama su'ila an Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu taala anhumah Ketika Imam Nasai ditanya tentang Muawiyah, bagaimana pendapatmu tentang Muawiyah? Dan bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang menggunjing Muawiyah? Apa yang dikatakan oleh Imam Nasai? Qala innamal islamu kadarin laha Pababul islami sahabah. Paman ada sahabah innama aradal islama. Kama naqarol baba innama yuridu duhulad dari. Paman arada Muawiyata fa innama arada sahabata. Ketika beliau ditanya, apa pendapatmu tentang orang yang membicarakan Muawiyah? Apa pendapatmu orang-orang yang menggunci Muawiyah? Maka beliau berkata, sesungguhnya Islam ini seperti rumah dia punya pintu. Orang bisa masuk ke rumah kalau lewat pintu. Dan pintunya Islam adalah sahabat. Paman akhodal Islam laisa minas Sahabat, faqad akhodal Islam minal iblis. Maka dipastikan dan diyakini, mesti diyakini oleh kaum muslimin, siapa yang mengambil Islam bukan dari sahabat, maka dia mengambil Islam dari iblis lanatullah. Karena Islam ini, Quran, hadis, dan ilmu Islam ini melewati para sahabat. Maka kata Imam Nasai rahimahullahu taala, maka pintu Islam adalah sahabat. Maka barang siapa yang mencela, menggunjing para sahabat berarti dia menggunjing dan merusak Islam. Dan barang siapa yang membicarakan Muawiyah berarti dia mencela seluruh sahabat. Dia mencela seluruh sahabat. Kalau Muawiyah udah dicela, berarti seluruh sahabat. Bahkan nanti kita akan paham Orang-orang yang mengklaim cinta kepada Ali dari orang-orang Syiah, mereka tidak cinta kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Karena kalau menggunjing Muawiyah, maka dia menggunjing Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena kalau menggunjing para sahabat, menggunjing Ali radhiyallahu taala anhu dan itu satu kemestian, satu kelaziman. apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala masih berkaitan dengan poin ini. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah dalam kitab Minhajus Sunnah. Qala ketika beliau mengomentari tentang orang-orang Rafidhah. Inna haula'i akwamun aradu al-qadha fin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yumakkinhum dzalik faqadahu fi ashabihi hatta yuqal rajulun su walau kana rajulan saliha lakana ashabuhu salihin berkata Imam Malik rahimahullahu taala ketika mengomentari orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Sesungguhnya mereka inginnya mencela Nabi SAW. Tapi mereka tidak punya pintu dan tidak bisa langsung mencela Nabi SAW. Maka mereka mencela para sahabatnya. Sebab kalau mencela para sahabat, seolah-olah dia mengatakan, bahwa Nabi SAW adalah orang yang jelek, orang yang buruk, orang yang tidak bagus. Sebab kalau beliau adalah orang yang bagus, maka yang menjadi temannya orang bagus. Jadi kalau orang mencela para sahabat, berarti dia mencela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita gambarkan dalam dunia hari ini, ada seseorang temannya pemabuk, preman, pezina. Tiap hari dia ketemu. Bahkan makan bersama, duduk bersama, jalan bersama. Tiap waktu. Apakah mungkin orang akan memandangnya ini orang baik? Maka secara adat istiadat yang diakui oleh semua orang ketika orang itu temannya jelek, ya dia juga jelek. Nah kalau sekarang kita mengatakan seluruh para sahabat Nabi SAW bahkan istri Rasulullah SAW itu Aisyah radhiyallahu taala adalah kafirah maka secara otomatis orang itu mengatakan bahwa Nabi SAW adalah buruk. Kenapa? Sebab yang menjadi temannya adalah orang apa? Orang buruk. Nah, maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Taala jadi catatan penting ini. Jadi orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah, Abdullah bin Sabah, orang Yahudi mencela para sahabat, intinya apa? Pingin menjauhkan kaum muslimin dari Islam. Pingin merusak Islam. Sebab kita tahu sampainya agama kepada kita melewati para sahabat. Maka di dalam akidah ahlu sunnah dalam buku-buku ahli sunnah dijadikan pokok. Bahkan Imam Ahmad dalam kitabnya usul Sunnah dijadikan sebagai poin pertama. Qala min usuli sunnah atamas suku bimakana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad menyebutkan dalam usul sunnah yaitu pokok-pokok sunnah, beliau berkata, yang orang tidak dikatakan sunni, orang tidak dikatakan ahli sunnah, sehingga dia memegang pokok ini. Apa kata beliau? Di antara pokok sunnah adalah berpegang teguh dengan apa-apa yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang mengaku ahlu sunnah tetapi tidak menghormat para sahabat, walaupun di jidatnya ditulis ahlu sunnah, dia bukan ahli sunnah, tapi ahlu bid'ah. Walaupun yayasannya ditulis yayasan ahlu sunnah, ataupun pintu rumahnya ditulis pintunya pintu ahlu sunnah, maka tidak dikatakan ahlu sunnah sehingga orang itu menghormati para sahabat. Sufyan ibnu Aina berkata, as-sunnatu asharotun. Sunnah itu ada sepuluh. Apa kata beliau? Salah satunya di antara sepuluh, takdimu Abi Bakrin wa Umar. Siapa yang mendahulukan keutamaan Abu Bakar, baik dalam iman, baik dalam amal, baik dalam amal soleh, ataupun dalam khilafah, maka dia sunni. Siapa yang mengatakan Ali lebih abdol, maka dia adalah ahlu bid'ah. Bukan sunni. Ini pokok ya. Usul. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan pokok oleh ahlu sunnah ini. Kemudian yang kedua apa alasannya? Kenapa kok sahabat? Para ulama mengatakan Al-imanu bil imamati wal wasiyah yastalzimu tahriful Quran wa takfirus sahabah. Para ulama menjelaskan, orang yang meyakini bahwa keimamahan adalah wasiat Allah kepada Ali dan wasiat Nabi SAW kepada Ali maka berkonsekuensi harus merubah Quran. Maka oleh sebab itu orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah mereka menganggap Quran yang ada di sisi ahlu sunnah adalah tidak lengkap. Karena mereka menganggap tidak ada ayat wasiat. Dan mereka merubah seluruh makna Quran atau sebagian besar makna Quran yang intinya untuk masalah imamah. Contoh ayat yang apa surat yang pertama ihdinas siratal mustaqim, as mustaqim ahlul bait Ali bin Abi Thalib. Ghairil magdub al magdub Abu Bakar wa Umar. Jadi mereka dengan sebab poin ini maka mentahrib menyelewengkan makna Quran. Dan ini sangat jelas. Kemudian langkah berikutnya supaya berjalan dan melenggang dengan pasti menyebarkan tentang masalah imamah ini dan mereka itu menyebarkan virus menyebarkan syubhat tentang masalah imamah ini melenggang dengan pasti dan melenggang mengungkupnya dengan lancar, maka mesti para sahabat yang lainnya dinafikan. Mesti para sahabat itu dicela, dikafirkan. Kenapa? Sebab menurut mereka para sahabat ini dianggap sebagai pengganggu terhadap penetapan imamah. Gitu. Dan ini dibuktikan oleh sejarah. Kalau ada orang yang protes terhadap penjelasan ini, ima dia bodoh atau tidak tahu syiah. Atau tidak tahu syiah. Sebab saya sering sampaikan saya hidup 4 tahun dengan orang syiah Rafidah. Berdekatan dan berdialog dan ngomong dengan orang syiah. Ya kalau tadi disebutkan adannya seperti apa, jelas ya. Adannya beda orang syiah. Ada tambahan asyhadu anna aliyan waliyullah. Ada tambahan asyhadu anna aliyan imamullah. Ada tambahan hayya ila khairil amal. Ini jelas perbedaan antara Syiah dengan Ahlu Sunnah. Adanya saja beda. Maka tadi disebutkan oleh Ustadz Firanda Hafidhullah Ta'ala Bilalnya Bilal beda. Abdullah bin Zaidnya beda. Yang mimpinya itu beda ya. Kalau ahli sunnah yang mimpi adan adalah Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu yang dia mimpi tentang lapat adan yang malaikat mengajarkan kepadanya tentang lapat adan maka orang Syiah itu juga membenci Jibril mungkin ya Jibrilnya juga beda gitu iya kenapa karena orang-orang Syiah menganggap bahwa Jibril alaihissalam itu salah dalam menyampaikan wahyu mestinya kepada Ali ternyata kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini alasan pokok kenapa kok para sahabat. Gitu. Nah, sehingga para ulama hadis mengatakan min munkiris sunnah ar-rafidah. Di antara para pengingkar sunnah adalah orang apa? Rafidhah. Kenapa? Karena Rafidhah mengkafirkan para sahabat. Iwat iman para jamaah yang dirahmati Allah taala kembali kepada pertanyaan tadi. Adakah perbedaan? Adakah permusuhan antara para sahabat dengan ahlul bait? Poin pertama yang saya ingin sampaikan dan ini syubhat yang paling besar apakah terjadinya peperangan antara Ali dengan Muawiyah karena masalah imamah atau khilafah? Karena ini masalah penting, saya sebutkan pada poin pertama. Mungkin tadi sudah disebut sebagiannya ketika menyebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ahli sunnah meyakini bahwa perbedaan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma bukan berkaitan dengan masalah imamah bukan berkaitan dengan masalah khilafah dan bahwa Muawiyah menginginkan imamah menginginkan khilafah dan bukan juga perbedaan antara Ali dengan Muawiyah. Dikarenakan Muawiyah menganggap dirinya lebih afdol dari Ali radhiyallahu taala anhu. Tetapi sejarah membuktikan bahwa terjadinya peperangan antara Muawiyah dengan Ali li ajli dami Utsman. Al khilaf fi mas'alati dami Utsman. Al istihad fi mas'alati dami Utsman. Yang benar bahwa perbedaan antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu taala anhu adalah berkaitan dengan masalah darah Utsman. Muawiyah tidak menginginkan khilafah. Muawiyah tidak meminta imamah. Muawiyah tidak merasakan dirinya lebih abdol daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oleh sebab itu diriwayatkan melalui Muhammad Al-Hanafiyah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tobari rahimahullahu taala dia berkata Kuntu ma'abihina kutila Utsman radhiyallahu taala anhu. Fadakhala manjilahu Fa'atahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu inna hadar rajula qad kutila. Wala budda lin nasi min imamin. Wala najidul yauma ahadan ahaku biha adal amr minka. Lau qaddimu sabiqah wala aqrabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala la taf'alu fa inni akunu waziran. Khairun min akuna amiran. Faqalu la wallah ma nahnu bifailin hatta nubayi'uka. Diriwayatkan bahwa ketika Utsman bin Mu'affan radhiyallahu taala anhu syahid wafat dan tidak diketahui nama orang pembunuhnya. Yang jelas yang membunuh adalah Khawarij Sabaiyah, kaum Khawarij yang bersekol dengan pengikut Abdullah bin Sabah lanatullah. Dan ini berdasarkan kesempatan sejarah. Maka dikala itu datanglah para sahabat termasuk di situ ada Tolha, ada Zubair. Lalu berkata, Sesungguhnya ya, imam kita telah wafat dan mesti bagi kaum muslimin mesti ada imam. Tidak boleh sesaat pun tidak ada imam. Dan kami tidak mendapatkan seseorang yang paling berhak untuk masalah ini darimu. Yang dimaksud adalah kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Engkau adalah orang yang termasuk pertama masuk Islam dan orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ali radhiyallahu taala anhu berkata, Lataf alu janganlah engkau melakukan itu. Fa ini aku nawaziron khairu min aku amiron. Aku jadi wazir, ya, mungkin diterjemahkan yang mudah aja, jadi menteri lebih baik daripada aku jadi pemimpin. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, lihat di sini sebagai dalil bahwa para sahabat termasuk Tolhah dan Zubair yang dicela oleh kaum Syiah di kala itu menyatakan kalimat ini di depan Ali radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan antara para sahabat dengan Ali bin Abi Thalib tidak ada masalah. Termasuk di situ adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Mengakui. Dan di sini ada dalil kalaulah Ali itu diwasiati jadi imam, maka ketika wafat Utsman, dia akan memproklamirkan itu. Tetapi dia mengatakan apa? Aku lebih senang untuk menjadi wazir ketimbang menjadi amir. Ini menunjukkan Ali radhiyallahu taala tidak dapat wasiat. Tetapi dia jadi khalifah, jadi amir dipilih, bukan apa? Bukan wasiat. Dan ini kedustaan orang-orang Syiah. Kedustaan orang-orang Rafidhah. Kedustaan jelas yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah Karena Ali radhiyallahu taala sendiri dia mengatakan fa inni akuna waziron khairun min aku na amiron. Ini menunjukkan Ali radhiyallahu taala anhu tidak dapat wasiat Dari Rasulullah SAW apalagi dalam klaiman orang-orang Syiah bahwa Ali radhiyallahu taala dapat wasiat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam melihat yang lain dikatakan dalil yang sangat jelas bahwa para sahabat tidak ada masalah dengan Ali. Dan yang membaik Ali adalah para sahabat. Dalam melihat yang lain dikatakan melalui jalannya Abi Bashir Al-Gomidi Apuan Al-Abidi dia berkata, "Kuntu bil Madinah hina kutila Utsman radhiyallahu taala anhu. Wajtama al-muhajiruna wal ansar wa fihim Talha wa Zubair. Fa atau aliyan qalu ya Abul Hasan halumma nubai'uka." Kami hadir di Madinah ketika wafatnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka berkumpul di situ orang-orang muhajir dan orang-orang ansor Dan di antara mereka ada Tolha dan Zubair. Lalu mereka mendatangi Ali. Seraya berkata, Kemarilah, kami akan membaiahmu. Di sini ada dalil lagi. Kala, maka Ali berkata, La hajati fi amrikum ana ma'akum famakhtartum faqad raditu bihi. Fakhtaru wallah faqalu mahtaru ghairak. Subhanallah ini ketawaduan Ali ya. Beda dengan orang-orang Syiah, Rafidhah yang mereka berdusta. Apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu taala ketika itu? Dia mengatakan, tidak ada butuh kalian untuk menjadikan aku sebagai pemimpin bagi kalian. Saya bersama kalian Siapa yang dipilih oleh kalian, maka aku ridho atas pilihan kalian. Maka silahkan kalian memilih selainku. Lalu Ali radhiyallahu taala berkata, semacam itu merupakan apa? Ketawaduan beliau. Lalu para sahabat berkata, "Manah taru Kami tidak akan memilih selainmu." Jadi di sini menunjukkan apa? khalifah kehilafahan Ali dipilih oleh siapa? Sahabat. Menunjukkan para sahabat tidak ada perbedaan dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi tidak ada perbedaan. Lihatlah yang nas berkaitan dengan Muawiyah sebagai jawaban yang tadi. Dalam riwayat Abi Muslim Al-Khawlani rahimahullahu taala annahu jaa wa unasun ma'ahu ila Muawiyah. Faqalu anta tunazi'u aliyan am anta mithlahu. Faqala wallah inni la a'lamu annahu afdalu minni wa ahaqqu bil amri minni. Walakin alastum ta'lamuna anna Utsman qutila madluma wa ana ibnu amihi wattalibu binabihi fa'atauhu faqalu lahu faliyadfa ilayya qatlah usmana usallimulah fa'atau aliyan faqalimuhu falam yadfa'hu ilayhi dan ini kisah yang benar jadi antum tidak boleh tertipu dengan kisah-kisah yang palsu riwayat ini riwayat yang sahih Abu Muslim Al-Hawlani dengan sekelompok kaum muslimin mendatangi Muawiyah. Lalu dia bertanya, "Apakah engkau menentang Ali atau engkau merasa sederajat dengannya?" Kenapa engkau itu tidak ingin berbaikan, Tidak mau cepat berbaikan? Apakah engkau ingin menurunkan dia? Apakah engkau ingin memberontak kepadanya? atau engkau menganggap sama dengan derajatnya. Apa yang dikatakan oleh Muawiyah? Qala la wallah tidak demi Allah inni la a'lamu annahu afdalu minni wa ahqu bihadzal amri minni. Tidak, aku mengetahui bahwa dia lebih afdal dariku dan dia lebih berhak tentang masalah imamah ini. Jadi lebih berhak untuk menjadi khalifah. Tapi tolong kalian pahami saya. Tolong kalian hargai saya, perasaan saya. Apa katanya? Saya ini adalah anak saudaranya Usman. Anak pamannya Usman. Dan beliau terbunuh dengan dolim. Sebagai manusia, wajar saya meminta kepada Ali radhiyallahu taala anhu agar yang membunuhnya diserahkan dan dikisos. Manusiawi enggak kira-kira? Manusiawi ya. Tidak termasuk jelek. Muawiyah meminta kepada Ali, manusiawi. Bahkan orang Syiah hari ini suka demo ya. Hanya sekedar masalah perut. Hanya sekedar masalah kebutuhan diri ya. Bahkan manusia banyak yang demo hari ini. Gara-gara tidak dikasih apa? Makanan. Demo ya. Maka wajar ya kalau bukan demo, tapi Muawiyah bukan demo ya. Tapi dia mencurahkan isi hatinya. Dia mengatakan, aku anak pamannya. Dan Utsman radhiyallahu taala terbunuh dengan bolim. Maka aku meminta kepadanya agar pembunuhnya diserahkan dan ditegakkan kisos kepadanya. Tapi Ali radhiyallahu taala enggan untuk memenuhi permintaan ini. Maka dalam riwayat ini menunjukkan bahwa perbedaan antara Utsman, maaf, antara Ali radhiyallahu taala anhu dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan bukan tentang keinginan untuk menjadi khalifah, perseteruan karena khalifah bukan, tetapi karena perbedaan pendapat dan istihadiah. Ali radhiyallahu taala anhu berpandangan Jangan dulu ditegakkan kisos, ditangguhkan kisosnya, bukan tidak akan apa? Bukan tidak akan ditegakkan kisos, tapi ditangguhkan. Kenapa? Karena orang-orang Khawarij Sabaiyah ada di Kupah waktu itu dan berada di kota dan berada di pasukan perang Ali bercampur gitu. Kalau sekarang seperti ini itu ada orang-orang munafiknya, lalu mau ditegakkan gimana? Terjadi gejolak. Maka Ali radhiyallahu anhu berijtihad tidak. Dan tentunya ijtihad Ali yang benar. Yang hak adalah ijtihad Ali. Karena sampai akhir hayat Muawiyah saja tidak bisa apa? menegakkan apa? kisos itu. Nah, hanya kita memahami dari kisah ini dari cerita yang tadi bahwa Ali dibayang oleh siapa? oleh para sahabat. dibayar oleh siapa? Zubair dan Tolha. Dan Zubair dan Tolha ini orang yang sangat dicela oleh orang-orang Syiah. Nah, kenyataannya tidak begitu. Bahwa yang membayar Ali radhiyallahu talanhu termasuk di antara mereka Muhajir dan Ansar dan di antara mereka adalah Tolha dan Zubair. Maka tidak ada perbedaan di antara mereka. Tidak ada persekutuan di antara mereka. Adapun terjadinya perbedaan ketika adanya fitnah, maka ihwatu iman yang dirahmati Allah taala para ulama ahli sunnah menjelaskan bahwa terjadinya perbedaan semata-mata adalah istihad. Ya. Istihad. Perbedaan dalam istihad yang benar dapat satu pahala, dapat dua pahala, yang keliru dapat satu apa? Pahala. Nah ini bukti yang pertama bahwa perbedaan antara Ali dengan para sahabat tidak ada dan tidak benar dan kita mengetahui bahwa sejarah membuktikan ya, Ali radhiyallahu taala dibaiat oleh para sahabat dan perbedaan dengan Muawiyah bukan masalah hak jadi imam Bukan karena Muawiyah pingin jadi imam, bukan Muawiyah pingin jadi khalifah, tetapi karena masalah berkaitan dengan darah. Yang kedua, Ali radhiyallahu taala anhu memuji para sahabat. Maka oleh sebab itu orang Syiah bukan pengikut Ahlul Bait. Mereka adalah para pendusta. Karena Ali radhiyallahu taala anhu memuji para sahabat, maka kalau ahlul bait mesti memuji para sahabat. Disebutkan dalam kitab-kitab orang Syiah sendiri. Lihat dalam kitab Najhul Balaghah Ali radhiyallahu taala anhu berkata, Qala laqad ra'aitu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fama ara ahadan yushbihum minkum laqad kanu yusabbihuna sya'sa ghabara wa qad batu sujadan wa qiyamah yurawihuna baina jibahihim wa junubihim yakifuna ala misl jamri min dzikri ma'adihim ila akhiri kalami Ali radhiyallahu taala anhu dia berkata sungguh aku telah melihat para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu beliau mengatakan, sungguh mereka itu menyebutkan tentang amalan mereka ketika pagi dan petang. Ketika di waktu pagi mereka berdoa kepada Allah taala dengan apa? Syaksa gobaro. Artinya berdoa dengan adab di mana mereka berdoa betul-betul ilhah kepada Allah, meminta kepada Allah. Sehingga digambarkan dengan pakaian yang sederhana. Pakaian yang tidak mewah ketika mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Sungguh mereka malamnya dihabiskan dengan sujud dan berdiri untuk salat. Dan mereka artinya membolak-balikan apanya? Jidatnya mereka. Dalam arti mereka senantiasa sujud kepada Allah taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah taala. Apa yang digambarkan dalam surah Al-Kahfi. Wasbir kama ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Mereka itu adalah para sahabat. Dan ini perkataan Ali radhiyallahu taala tentang para sahabat. Dalam kalimat yang lain beliau berkata, "Usikum bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La tasubbuhum fa innahum ashabi nabiyikum." Hum ashabuhu alladzina lam yabtadi'u fid dini syai'an Walam yuwakkiru sahiba bid'atin. Berkata Ali radhiyallahu taala anhu, Aku wasiatkan kepada kalian tentang para sahabat Rasul saw. Janganlah kalian mencela mereka karena mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah membuat perkara yang baru dalam agama ini sedikit pun dan mereka tidak sedikit pun menghormat, menolong, membantu para pelaku bid'ah. Naam awsani Rasulullah SAW pihak ulai. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepadaku tentang mereka. Lihat ya. Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menyampaikan wasiat seperti apa yang disampaikan wasiat oleh Rasulullah SAW kepadanya. Aku dikasih wasiat untuk bersikap baik kepada para sahabat. Maka, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bersikap baik kepada para sahabat. Ini sangat jelas sekali. Jadi tidak ada perbedaan antara sahabat dengan ahlul bait. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian Dalil yang ketiga. Bagaimana Ahlul Bait dengan Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana Ali bin Abi Thalib dengan Abu Bakar As-Siddiq? Maka orang yang membenci Abu Bakar As-Siddiq bukan Ahlul Bait, bukan pengikut Ahlul Bait, mereka para pendusta. Lihat apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa huwa yadhkuru bai'at Abi Bakr As-Siddiq ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang berkumpul di sekitar Abu Bakar As-Siddiq dan mereka telah membaiah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu Zakifah bin Sa'idah apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu taala qala famasyaitu inda dzalika ila Abi Bakrin fabayatuhu wa nahadtu fi dzalikal ahdas maka aku pun berjalan menghampiri Abu Bakar As-Siddiq lalu aku pun membaiahnya Nah, orang-orang Syiah bikin cerita palsu. Oh, ini apa? Baiahnya takiyah katanya. Hmm. Baiahnya takiyah. Maka orang Syiah menyebutkan di antara usul iman adalah takiyah. La imana liman la takiyah talahu Kata orang Syiah tidak dianggap beriman orang yang tidak bertakiyah. Salah satu sumber takiyah katanya Ali bin Abi Thalib bertakiyah. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib dikatakan bertakiyah berbaiahnya, apakah ini pujian kepada Ali radhiyallahu taala anhu? Tidak. Kita katakan begini. Wahai orang Syiah, kalau takiyah dibolehkan kan dalam sesuatu yang berkaitan dengan nyawa gitu orang diancam nyawanya sehingga harus mengatakan kalimat yang batil. Maka boleh dia bertakiah pura-pura berkata tapi dalam hatinya tidak. Nah, kita bertanya, pernahkah Abu Bakar As-Siddiq memaksa Ali untuk berbaiat? Nah, kalau tidak ada yang memaksa Ali untuk berbaikah kepada Abu Bakar, berarti Ali itu bukan pemberani penakut itu Belum ada yang mengancam udah takiyah gitu. Belum diancam udah takiyah. Gimana itu? Sedangkan dalam kaidah umum yang namanya takiyah itu kalau udah diancam gitu. Nah sekarang sebutkan ada nggak sejarah Hatta diakui orang-orang Syiah bahwa Abu Bakar atau para sahabat, wahai Ali, kalau kamu tidak berbayang kepada Abu Bakar, kamu dibunuh. Enggak. Enggak ada sejarahnya. Kalau dikatakan takia, maka tidak benar. Yang kedua, kalau Ali tahu Abu Bakar itu tidak benar, kalau tahu Abu Bakar itu adalah kafir, apakah boleh seorang muslim berbaikah kepada orang kafir? Ijma tidak boleh berbaikah kepada orang kafir. Kenapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala membaiat Abu Bakar padahal dia kafir? Maka menunjukkan kalau begitu Ali itu kitman menyembunyikan apa? Ilmu. Dan kalau tahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia diwasiati tentang imamah. Kenapa? Dia tidak memproklamirkan langsung ketika ada waktu itu kesempatan untuk menyampaikan keimamahannya. Maka ini semuanya dusta. Yang benar Ali bin Abi Thalib berbaiknya kepada Abu Bakar dan apabila Ali bin Abi Thalib berbaiknya kepada Abu Bakar maka menunjukkan bahwa Ali radhiyallahu taala tidak dapat wasiat. Keempat, kita sebutkan yang singkat-singkat Ali dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi Ali dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana pandangan Ali kepada Umar radhiyallahu taala anhu? Karena Ali radhiyallahu taala anhu ya'taqidu anallaha ja'alal haqqo 'ala lisani Umar wa qalbihi keadaan Ali radhiyallahu taala anhu punya keyakinan, punya pandangan bahwa Ali berkata dan mengatakan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran berada dalam lisannya dan telah diberikan pirosah Firasah yang kuat tentang kebenaran. Mata hati tentang kebenaran. Sehingga apa-apa yang diajukan oleh Umar menjadi salah sebab turunnya ayat-ayat Quran. Seperti ayat hijab, ayat Homer. Salah satunya Umar radhiyallahu taala Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, lama gusila Umar wa kufina dakhala alaihi yani dakhala Ali alaihi faqala alal ardi ahadun ahabu ilayya min an Allah hafiz sahifatihi Dia berkata, tidak ada seseorang yang berada di atas muka bumi ini yang paling dicintai di sisiku ketika ketemu dengan Allah taala daripada aku bersama dengan orang ini yang dimaksud siapa? Adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Dan ini pernyataan kecintaan Ali kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Dan sejarah membuktikan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu berkata tentang Ali radhiyallahu taala anhu Umar radhiyallahu taala berkata di diwan ya karena di masa Umar itu udah ada tempat penyimpanan Baitul Mal. Maka beliau mengatakan selain harta sodakoh, selain harta zakat, maka aku dahulukan untuk ahlul bait. Dan di antara orang yang sangat memperhatikan al-humus, satu per lima dari rampasan perang adalah Umar radhiyallahu taala anhu. Dan Umar radhiyallahu taala anhu telah tiga kali mewakilkan beliau kepadanya ketika beliau keluar perang. Jadi kota Madinah diwakilkan kepada Ali ketika beliau memimpin perang. Dikatakan Annal Faruqa radhiyallahu taala anhu qad anaba aliyan salasa marratin. Bahwa ahli sejarah mengatakan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu telah mewakilkan kota Madinah kepemimpinannya tiga kali ketika beliau keluar berperang. Salah satunya ketika memerangi bagian dari kota Irak pada waktu itu. <clears throat> Itu Parsi. Nah sekarang bagaimana dikatakan bahwa di antara keduanya ada perbedaan? Bagaimana di antara keduanya ada perselisihan? Sedangkan Ali radhiyallahu taala anhu telah diangkat menjadi pengganti tiga kali. Maka ini adalah tidak mungkin. Jadi apa tidak tidak mungkin. Dan ini sangat jelas sekali. Yang kelima. Yang kelima, bagaimana pandangan Utsman dengan Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi pandangan Ali kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka Umar radhiyallahu taala anhu dalam sejarah dibuktikan bahwa beliau memilih enam orang majelis surah untuk mengangkat khalifah. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf, Tolha, Zubair, Ali, Usman. Maka terjadilah kesepakatan dan Ali setuju bahwa Usman menjadi khalifah. Nah sekarang kita katakan kalau Ali memang punya wasiat, kenapa masih terjadi pemilihan di antara enam orang? ini? Bahkan dalam kisah ini ya, kalau ahli sunnah itu buruk kepada Ali bin Abi Thalib, maka ahli sunnah itu akan punya komentar buruk kepada Ali radhiyallahu taala. Tapi kita dilarang dan tidak boleh dan tidak pernah melakukan ahli sunnah seperti itu. Tapi kalau ditakdirkan dalam kisah pemilihan enam orang itu, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala yantahidu nafsahu, yamtahibu nafsahu. Dia memilih dirinya sendiri. Nah, coba kalau kita jelek gitu. Nah, itu Ali apa? Cinta kedudukan. Buktinya apa? Dia memilih. Memilih dirinya sendiri. Yang lain kan enggak. Tapi beliau memilih dirinya sendiri. Nah, para ulama mengatakan di sini menunjukkan bahwa orang boleh mencalonkan dirinya kalau dia melihat ada maslahat dan dia melihat bahwa dirinya punya kemampuan. Jadi para ulama mengatakan boleh dalam satu ketika orang mencalonkan diri untuk jadi apa? Jadi khalifah atau mungkin imam dalam satu tempat ketika ada pemilihan ketika dia melihat ada maslahat. Termasuk di sini Ali radhiyallahu taala. Tapi Allah taala mentakdirkan bahwa yang menjadi khalifah siapa? Utsman. Maka Ali radhiyallahu taala anhu membaiatnya Kemudian sejarah membuktikan bahwa ketika Utsman itu dikepung, maka di antara yang menawarkan pembelaan selain Abu Hurairah adalah ahlul bait yaitu Ali, Hasan dan Husain. Sehingga terjadi fitnah juga ketika waktu itu dikepung oleh musuh yaitu Khawarij Sabaiyah dan di situ ada Ali, ada Hasan, ada Husain, maka orang-orang yang gulu kepada Muawiyah dan ini juga kelompok yang menyimpang pada waktu itu sehingga ya terjadilah kaum nasibi gitu ya mereka menganggap bahwa yang membunuh Utsman siapa Ali Hasan dan Husain tapi itu semuanya batil tentunya batil tetapi ketika Utsman itu dikepung maka Ali radhiyallahu taalaanhu Hasan dan Husain menawarkan diri untuk membela Utsman maka menunjukkan kecintaan. ala hamiyah dalam istilah kita hubungan yang hangat, hubungan yang erat antara ahlul bait dengan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah. Dalil yang keenam. Dalil yang keenam bahwa ahlul bait nikah dengan salah atau di antara ke, ke, apa, keturunan imam yang empat, khalifah yang empat. Maaf, khalifah yang tiga, bukan empat. yaitu Utsman, Abu Bakar, dan Umar. Apa yang dinamakan oleh para ulama musaharah? Ambil menantu. Mengambil menantu dijadikan menantu, dijadikan apa? Kalau kita laki kepada orang tuanya apa namanya? E, apa? Ya besanan, menantu apalagi? Mertua. Mertua, menantu, besanan ya. Ya ini bahasa yang sama lah. Artinya ruang lingkup itu kekeluargaan. Nah di sini Bukti tidak ada perselisihan, tidak ada kebencian karena keluarga ahlul bait nikah dengan keluarga khalifah yang tiga. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikah dengan siapa? Dengan Aisyah radhiyallahu taala. Sebab kalau ahlul bait yang pertamanya siapa? Nabinya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW nikah dengan siapa? Aisyah. Utsman nikah dengan siapa? Lebih abdul Utsman atau lebih abdul Ali? Kalau Ali cuma satu istrinya, yang anak Rasulullah SAW Fatimah. Kalau Utsman dua, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi kalau kita tanya sama orang Syiah, mana lebih abdul? Ali atau Muawiyah? Ali atau Utsman? Kenapa Ali lebih mulia? Oh katanya kan nikah dengan istri apa dengan putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan Utsman nikah dengan dua putri Rasulullah sallam. Semestinya orang Syiah mengagungkan Utsman. Kenapa? Sebab beliau nikah dengan dua putri Rasulullah SAW, sedangkan Ali hanya dengan satu putri Rasulullah SAW. Kemudian apa? Rasulullah SAW nikah dengan siapa? Dengan Habsah. Bahkan Habsah punya cerita. Bagaimana Hafsah ditawarkan kepada Abu Bakar? Ditawarkan kepada Utsman. Sebenarnya Abu Bakar dan Utsman itu pingin kepada Hafsah. Ada dua sisi, cantik. Yang kedua, anak orang baik. Ketika Umar menawarkan, Abu Bakar diam aja. Enggak komentar. Enggak menyebutkan menolak, enggak. Kenapa? Dalam hatinya mau, tapi saya tahu rahasia kalau Rasulullah SAW itu pernah nyebut-nyebut Habsah gitu. Maka aku tidak ingin membuka rahasia Nabi SAW. Ini hormatnya para sahabat kepada Nabi SAW. Maka beliau tidak menyebutkan. Ketika udah dilamar dan dinikah oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku itu udah tahu makanya aku kemarin tidak jawab gitu. Anak udah tahu kalau Nabi SAW itu pingin gitu. Ini musuh musuharah. Jadi pernikahan. Kemudian kita lihat Ummu Habibah Romlah dinikah oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Anaknya siapa? Abu Sufyan. Berarti hubungan antara Abu Sufyan dengan apa? Ahlul Bait sangat sangat jelas. Kemudian ikhwati iman yang dirahmati Allah taala Ali radhiyallahu taala anhu ketika beliau masih hidup istrinya Fatimah maka beliau tidak melakukan ta'adud tidak masna satu aja Fatimah karena memang dilarang oleh Nabi SAW nah lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menikah menikahkan anaknya. Ummu Kulsum kepada siapa? Kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, sekarang kalau dikatakan Umar kafir, mungkinkah Ali menikahkan anaknya kepada orang kafir? Kalau ada pertengkaran, Coba aja para bapak, antum bertengkar dengan teman, mau nggak nikahkan anak dengan bapaknya yang musuh kita? Mau? Enggak. Nah ini menunjukkan tidak ada perbedaan, tidak ada perseteruan. Buktinya apa? Ali radhiyallahu taala menikahkan anaknya dengan Umar. Subhanallah. Ini dalil, tidak ada perbedaan, tidak ada perseteruan antara ahlul bait dengan para sahabat. Kemudian ini contoh-contoh saja. Yang ketujuh. Yang ketujuh bahwa anak-anak ahlul bait dinamai dengan nama tiga khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman. Saya tanya, antum mau nggak nama anak antum namanya Firaun? Namanya Abu Jahal namanya Abu Lahab. Gak mau, kenapa? Orang kafir. Nah kalau sekarang Abu Bakar itu kafir, Utsman itu kafir, Umar itu kafir. Mana mungkin Ahlul Bait menamai anaknya dengan Umar Abu Bakar. Gitu? Kita saja tidak ingin kalau anak kita namanya Abu Jahal, namanya Abu Lahab. Maka hibat iman yang dirahmati Allah Ta'ala Ali bin Abi Thalib ada tiga anaknya dengan nama Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman. Al Husain, Al Hasan ibnu Ali punya nama anaknya Abu Bakar. Ali ibnu Husain punya anak namanya Umar. Musa ibnu Ja'far punya nama anaknya Umar dan punya anaknya namanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mungkinkah itu? Mereka punya kebencian, menganggap kafir, sedangkan mereka bernama dengan mereka, dengan para sahabat dengan nama Abu Bakar, dengan nama Umar, dengan nama Utsman. Tobiah manusia memberi nama anaknya ada satu harapan minimalnya ada kesamaan dari sisi akhlak dan ilmu. Antum kan hari ini juga masya Allah tanya-tanya namanya apa gitu. Asal jangan bahasa Arab ya, jangan asal bahasa Arab. Sampai ada nama anaknya Toipah Mansuroh, gitu. Firqatun Najiyah saking lagi senang nyaman gitu. <laughs> ya nama-nama jangan pakai itu gitulah. Nama-nama sahabat atau ini. Kenapa? Saking pingin gitu ya. Pingin itu sama nama itu. Walaupun bagi manusia al ismu laisa al ismu la tadulu ala sifat. Walaupun kalau manusia tidak selamanya nama sesuai dengan sifatnya. Tapi paling tidak memberi nama yang baik salah satu motivasi keinginan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bukti ya. Tidak ada perbedaan. Yang ketujuh, saya kira yang terakhir untuk menyisakan soal jawab. Saya katakan kalau berbicara tentang masalah sahabat kaitannya dengan Syiah, sesuatu yang banyak sisinya gitu ya, yang dibahas. Jadi tidak mungkin dibahas satu pertemuan atau dua pertemuan karena banyak sisinya, subhatnya. Yang ketujuh, yang terakhir, ke eh, kedelapan, ya. poin kedelapan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu termasuk imam di antara imam ahli sunnah. Demikian juga keumuman imam yang dua belas. Karena tentunya imam yang dua belas tidak sejalan dengan orang Syiah. Maka kita sebutkan beberapa poin yang menunjukkan bahwa manhajnya sama. Ahlu sunnah. Dan ini poinnya beda lagi. Dalam poin yang ketujuh ini. Salah satu pokok ahlu sunnah. Adalah pencinta ahlul bait. Dan tidak ada perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu bait yang hakiki. Bukti pertama seluruh ulama hadis memuat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kalau antum melihat Sahih Muslim, mesti ada bab manakibu Ali. Kalau antum melihat Sahih Bukhari, di situ ada manakibu Ali. Keutamaan-keutamaan Ali. Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud dan yang lainnya. Maka ahlul hadis semuanya pencinta ahlul bait. Bahkan Syekhuna Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala mengumpulkan hadis-hadis fadail ahlul bait. Beliau ada beberapa kitab dan di situ memuat tentang Ahlul Bait. Salah satunya Al Jami'u Sahih Malai Sapi ini. Kemudian Riyadul Jannah. Kemudian di antaranya adalah Sokotul Jilzal Firab di ala Jahmiyati wa Ahlul I'tizal. Ala Al di wal I'tizal. Di antara kita beliau itu mengumpulkan hadis-hadis tentang Ahlul Bait itu bukti pertama yang menunjukkan tidak ada perbedaan ahlu sunnah dengan ahlu bait. Kedua, seluruh ulama akidah yang menyusun kitab akidah maka semuanya memuat tentang masalah kewajiban mencintai, berloyalitas, menghormati mengagungkan ahlul bait. Semua kitab ahlus sunnah. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya risalah khusus. Bahkan ada risalah khusus yaitu apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya dan anak cucunya menghormati ahlul bait. Ada risalah khusus. Karena ada tuduhan. Di, Ahli sunnah dianggap apa? nasibi. Maka di karang khusus ya, buku Yang ketiga, kalau kita melihat kutub fikih, di sana ada beberapa dalil bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berfatwa dengan fatwa imam yang tiga. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Banyak sekali. Bahkan ketika orang-orang Khawarij mengkafirkan beliau dengan berdalil dengan Quran, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada agama orang-orang sebelum kamu?" Nah kira-kira pertanyaan kalau disebutkan agama sebelum kamu ada nggak yang sebelum Ali? Kalau dikatakan selain Ali adalah kafir. Bagi orang yang punya nalar yang tajam. Ali mengatakan, Ndalah kamu mengikuti agama yang sebelum kamu. Hanya dia atau dia menunjukkan kepada sebelumnya adalah Abu Bakar, Utsman dan dan apa? Utsman, Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang lainnya. Maka jelas Umar, Utsman, Abu Bakar dan yang lainnya yang mendahului Ali radhiyallahu taala anhu. Dan Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Laukana di nubi ra'yi." Ini sama dengan perkataan Ahlussunnah. Lakana mashu asfalil huffi aula yani as, yani masuk asfalil huffi, aula min a'la. Beliau berkata seandainya agama ini dengan akal maka tentulah mengusap bawah hub lebih abdol, lebih layak ketimbang atasnya. Tapi berhubung aku telah melihat Nabi Sallam melihat mengusap atasnya saja, maka aku mengusap atasnya saja. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengambil fatwa para sahabat sebelumnya. Mengambil fatwa Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahkan merupakan sifat para sahabat. Ketika mereka ditanya, maka mereka itu ihalah. Ihalah itu menyerahkan kepada orang untuk berfatwa. Nah, kalau Ali radhiyallahu taala menganggap yang lainnya kafir dan ada perseteruan, bagaimana mungkin menyerahkan orang lain untuk berfatwa? Maka dalil-dalil ini saya kira cukup. Sebagai dalil, tidak ada perbedaan antara ahlus sunnah, antara para sahabat dengan ahlul bait yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain Fatimah yang mereka akui. Karena ahlus sunnah, ahlul bait tidak hanya Ali, Hasan, Husain, Fatimah, ahlul bait, setiap orang yang haram baginya sodakoh dari Banu Hashim, Banu Tolib, dan istri-istri Rasulullah SAW yang muslim, itulah yang tidak katakan apa? Ahlul bait menurut ahlus sunnah wal jamaah. Kaum muslimin, para pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, barangkali cukup dalil-dalil tadi untuk menunjukkan tidak adanya perbedaan antara para sahabat dengan ahlul bait. Maka kita buka untuk soal jawab insyaallah. Demikian saudaraku Siman Sa'akidah Sesi materi dari pembahasan tema Manhaj Ahlul Bait Manhaj Sahabat Adakah Kontradiksi Telah kita simak uraian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Hafirullah Ta'ala yang uh, memberikan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan uh, manhaj di dalam memahami dan mengamalkan dinul Islam yang telah ditelusuri dan ditapaki oleh uh, sahabat radhiyallahu anhum juga ahlul bait dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki sesi tanya jawab berikut ini. Tidak ya, mengapa insyaallah Ima disebabkan banyak yang baru, alhamdulillah. Pertanyaannya bagaimana Syiah menyebarkan pemahamannya di Indonesia atau di negeri-negeri yang lainnya? Para ulama menjelaskan bahwa Syiah dalam menyebarkan akidahnya bagi mereka ada empat langkah penting dan wajib dipahami oleh kita poin-poin ini. Para ulama sejarah dan para ulama muhakkik mengatakan khutuwati syiah langkah-langkah orang syiah dalam menyebarkan agamanya yaitu ada empat langkah mereka itu seperti seorang yang pasang e, perangkap kata orang Cilengsi senteng buat tikus dikasih umpan dulu makanan kalau dia makan maka terkena gitu ya maka demikian juga orang Syiah bagaimana perangkap orang Syiah dikatakan ada empat langkah yang mereka lakukan. Yang pertama, ada waktu ila mahabbati ahlil bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dengan cara yang halus mengajak orang untuk mencintai ahlul bait. Maka oleh sebab itu seluruh Syiah di Indonesia yayasannya dinamai dengan Yayasan Ahlul Bait atau yang semakna dengan itu dan di Indonesia sekarang tidak kurang dari 160 sekian atau sangat banyak yang belum diketahui dan semuanya namanya Ahlul Bait jamaah Ahlul Bait dan ini Langkah pertama. Dan tentunya ini sejalan dengan ahlu sunnah dari sisi mencintai ahlu bait dan wajibnya mencintai ahlu bait. Langkah yang kedua al-ikhtilaf wal kadib. Bikin cerita-cerita palsu. Yang membuat orang itu menangis, histeris cerita-cerita yang mengatakan bahwa ahlul bait ini terdolimi. Abu Bakar melakukan ini, Umar melakukan ini, Utsman melakukan ini. Bikin cerita-cerita palsu. Sehingga mulailah di situ ada orang-orang yang punya emosional membela ahlul bait, kebencian kepada para sahabat, kebencian kepada ahlu sunnah. Mulai di sini. Tanamkan cerita-cerita palsu, hadis-hadis palsu tentang Ali bin Abi Thalib, cerita palsu tentang Karbala. Sampai ya ketataran Sunda dikisahkan. Kian Santang masuk Islam itu ketemu Ali bin Abi Thalib. Ya, dikisahkan ketika marah-marah mencabuti pohon-pohon besar. Tiba-tiba ada kakek-kakek bawa tongkat. Lalu dipanggil, "Wahai Kisanak, kalau kamu ya orang Sunda. <laughs> kalau kamu betul-betul kuat, angkat tongkat ini." Diangkatnya sama dia. Ternyata tidak bisa mengangkat tongkat itu. Sampai keluar keringat darah katanya. Maka sang kakek bertanya, berkata, kalau kamu pingin bisa mengangkat tongkat ini, ucapkan kalimat syahadatain. Maka dia mengucapkan kalimat syahadatain masuk Islam. Lalu guru yang menceritakan kepada saya dulu berkata, tahu nggak katanya kakek-kakek yang tadi? Kakek-kakek yang tadi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi kisah palsu ini udah masuk ya, kata ke buku bahasa Sunda. Gitu. Kisah tentang Syiah. Ini telah menyebar. Gitu ya. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah at-tashkik wa ilqa'u syubhat. Mulai di sini orang Syiah menyebarkan fitnah. Yaitu apa? Membikin keraguan Quran. Bahkan mungkin yang lebih ininya Berkata malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Alamat palsu. Ya. salah. Quran yang kita miliki kurang. Abu Hurairah bermasalah, Aisyah bermasalah, Abu Bakar bermasalah. Mulai mereka tashkiknya. Dan sekarang sangat jelas ya. Tadi juga sekarang mah tidak ada orang Syiah bisa takiyah ya. Sekarang orang Syiah tidak bisa takiyah lagi. Gitu. Ya. Kenapa? Kata orang apa? Sekarang itu informasi komunikasinya lancar sekarang itu. Cuma informasinya belum benar gitu. Kan supaya baik apa? Komunikasi lancar, informasinya benar gitu. Yang jadi masalah memang komunikasinya lancar, tapi informasi yang tidak benar merusak masyarakat. Ya seperti tadi. Nah, orang-orang Syiah bikin ini. Keempat, ini adalah kalimat akhir. Dan ini akan terjadi di belahan dunia mana saja kalau antum tertidur. Apa? Nasbul adawah wa amaliyatul intiqam. Kalau langkah yang keempat akan menyuntikan permusuhan, akan menyebarkan permusuhan. Ahlu sunnah nasibi. Maka kalau nasibi harus diperangi, halal darahnya. Lihat ya, ahlu sunnah dibunuh di beberapa tempat. Karena memang langkah ini langkah langkah orang-orang Rafidah. Bahkan ahli sejarah menyebutkan ada yang dinamakan homsiniat, yaitu program 50 tahun yang dibagi per 5 tahun. Yang ini punya perencanaan tidak ada pemimpin di negara di dunia kecuali orang Syiah. Dan ini perlu diketahui oleh kita agar ahlus sunnah tidak tertidur lelapnya. Sebab perlu motivasi. Orang kalau kurang motivasi biasanya tertidur gitu ya. Santai gitu. Padahal orang lain udah kemana ya. Ya, ya dengan langkah-langkah itulah ya mereka bisa menyebarkan dan kita wajib berwaspada dengan semua itu. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala Ini ada pertanyaan Yang perlu dijawab bagus Tadi Dari tadi dibahas tentang orang-orang syiah Yang gulu kepada Ali bin Abi Thalib. Lantas seperti apakah sikap kita yang benar Dan adil terhadap Ali bin Abi Thalib? Seperti apa kecintaan yang benar pada Ali bin Abi Thalib? Para ulama mengatakan mahabbatu ahlul bait mahabbah syar'iyah. Mencintai ahlul bait salah satunya adalah mencintai Ali bin Abi Thalib dengan bahasa mahabbah syar'iyah. Mahabbah yang sesuai dengan syar'i. Bagaimana maha basyarinya? anak-takida anna lahu fadail khawasah kita meyakini bahwa bagi Ali ada keutamaan khusus karena Ali bin Abi Thalib punya dua keutamaan ada yang dinamakan padlul am ada yang dinamakan fadlul khos. Dikatakan dia memiliki keutamaan secara umum karena beliau masuk kepada sahabat dan sahabat punya keutamaan. Wasabiqunal awaluna minal muhajirina wal ansor dan masuk kepada ayat ini. Adapun keutamaan secara khusus karena memang Allah taala menyebutkan keutamaan secara khusus. Seperti dalam surat Al-Ahzab yang mungkin tadi udah dibacakan. Liyudhiba angkum rizsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ini ayat yang khusus kepada ahlul bait termasuk kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis-hadis. Kemudian yang kedua yaitu kita memberikan hak-haknya bahwa dia adalah sebagai ahlul bait. Jadi kita memberikan hak-haknya bahwa dia adalah sebagai ahlul bait. Dan hak ahlul bait yang harus kita perhatikan ada enam. Dan orang Syiah tidak memperhatikan ini. Pertama, hak berloyalitas kepadanya dan mencintainya. Hak berloyalitas dan mencintainya. Yang kedua, hak untuk membela dan memusuhi orang yang membencinya. Kita benci kepada orang nasibi. Yang ketiga, bersolawat kepada mereka. Maka oleh sebab itu, wa ala alihi wa ashabihi ini lebih abdol wa alihi wa ashabihi yang keempat memberikan hak bagi mereka satu per lima yang kelima meyakini bahwa ahlul bait sebaik-baik nasab jadi sebaik-baik apa nasab karena sebaik-baik nasab adalah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, haram zakat buat mereka. Nah ini sikap kita. Nah. Kemudian di antara yang wajib kita tetapkan tentang Ahlul Bait tidak meyakini bahwa Allah atau Nabi SAW mewasiatkan imamah kepada Ali. Walaupun ini menjadi pokok akidah orang Syiah. Tapi ahlu sunnah kecintaan kepada Ali tidak boleh meyakini Ali lebih abdol dari Abu Bakar. Bahkan orang gulatu Syiah meyakini Ali lebih abdol ketimbang Nabi. Bahkan orang gulat Syiah meyakini imam yang 12 lebih abdol ketimbang para nabi. Khomeini berkata, "Wa min darurati akidatina anna na'taqida anna li a'immatana maqaman mahmuda." Lam yabulhu nabiyyun mursalun apa bimana? Khomeini berkata, merupakan pokok keyakinan kami bahwa untuk imam-imam kami punya kedudukan yang mulia yang tidak akan dicapai oleh para nabi dan para malaikat. Kenapa? Sebab katanya kalau para nabi dapat wahyu lewat malaikat Jibril. Sedangkan imam yang 12 tidak melewati Jibril langsung dari Allah gitu. Nah, ini jelasnya. Kemudian meyakini Ali tidak maksum. Meyakini Ali tidak punya wahyu. Meyakini Ali tidak punya Quran sendiri. Ini termasuk kewajiban kita kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita menyatakan cinta kepada Ali lalu meyakini Ali punya wahyu, Ali punya kitab sendiri, Ayu, Ali radhiyallahu taala anhu punya syariat sendiri, maka ini sesat. Kecintaan yang tidak benar kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Maka ahli sunnah itu pertengahan antara orang nasibi yang mengkafirkan Ali, orang-orang Syiah yang gulu dalam menempatkan Ali radhiyallahu taala anhu. Mengapa paham Syiah sesat bisa diterima di banyak negara? Apa jawabannya ya? Kira-kira apa jawabannya? Salah satu jawabannya yang perlu dilenungi oleh kita. Pertama, ligolabatil jahal ala nas wa khasatan alal muslimin al yawm Pertama, dikarenakan menimpanya kebodohan kepada kaum muslimin hari ini terhadap agamanya. Sebab kebodohan inilah yang menyebabkan timbulnya kesesatan. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal 'abd walakin qabdul ilm biqabdil ulama hatta lam yabqa 'aliman itakhadan nasru asan juhala fasu'ilu fa'abtu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu Nabi SAW menjelaskan sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari seseorang artinya orang alim jadi bodoh bukan tetapi diangkatnya ilmu dengan matinya para ulama dengan sedikitnya para ulama sehingga apabila orang-orang alim telah pergi, maka tersisalah orang-orang yang jahil. Maka dia ditanya, maka dia memberi fatwa dengan tanpa ilmu, maka dia sesat dan menyesatkan orang. wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Tsauban akhirnya ba'du ashabu sunan yushiku an uh, kama uh, apa Yushaku anta da'alikumul umamu kama tada'al aklatu fi qas'atiha. Faqala qail au min kilatin yawma ihdin nahnu ya Rasulullah. Qala bal antum kathirun. Walakin gusaun ka gusa isail. Nabi SAW mengatakan, satu ketika kaum muslimin seperti makanan yang empuk yang dikerumuni oleh orang-orang lapar. Lalu para sahabat bertanya, apakah pada waktu itu kami sedikit? Tidak. Bahkan kalian itu adalah banyak. Tetapi kalian adalah bagikan buih. Tidak punya timbangan, tidak punya kekuatan. Kenapa? Menimpa kepada kalian apa? Hubud dunia wa kahriyatul maut. Dalam riwayat yang lain yang mendekati hadis ini, Nabi SAW mengatakan apa? Sakratul jahri wa hubul aish. Timbulnya kejahilan dan kecintaan kepada dunia. Jadi kejahilan. Matinya para ulama. Nah, kemudian tentunya munculnya orang-orang munafik yang dikatakan alimul lisan dan memang ihwatu iman dalam hadis dikatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum munafik alimul lisan. Di antara perkara yang paling aku takuti kepada kalian munculnya orang munafik yang lisannya pandai yang lisannya masya Allah hebat, tapi menyebarkan subhat. Dan ini yang paling berbahaya. Jadi <clears throat> ini berbahaya. Kemudian tidak diragukan lagi munculnya kesesatan dan menguatnya kesesatan adalah apa? Yaitu apa? Munculnya ulama su, orang-orang ahlu bid'ah, kemudian apa? Ala immatul jair, para pemimpin yang dolim, para pemimpin yang fajir. Seperti ketika di zaman Imam Ahmad, orang yang mengatakan Quran makhluk adalah banyak disebabkan Amir Mukminin pada waktu itu mengatakan Quran apa? Makhluk. Demikian juga hari ini. Hari Ashura itu mengapa orang Islam boleh saum, boleh berpuasa. Nah, nah ini perlu penjelasan memang ya. Sawum eh, saum Asyura itu telah diwajib disyariatkan sebelum wafatnya siapa? Al Husain ibnu Ali. Al Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi sesungguhnya tidak ada hubungan antara Saum Asyura dengan wafatnya apa? Al Husain ibnu Ali radhiyallahu taala. Sebab berdasarkan dalil Saum Asyura itu ada empat marhalah. Jadi Saum Asyura itu ada empat empat fase. Dilakukan oleh Nabi SAW. Pertama, Nabi SAW telah biasa Saum Asyura walaupun beliau belum diutus dari Nabi. Jadi orang-orang jahiliyah biasa melakukan saum Asyura walaupun kaifiahnya berbeda. Yang kedua, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukannya tapi tidak memerintahkannya. Jadi setelah diurus jadi Nabi Wasallam maka beliau melakukannya dan tidak memerintahkannya. Yang ketiga, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan saum Ashura. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi Nabi SAW memerintahkan para sahabat. Dan pada awal Islam, saum Ashura adalah hukumnya wajib. Demo hukumnya apa? Wajib. Kemudian pada fase yang keempat, setelah turunnya kewajiban saum Ramadan, maka puasa Asyura hukumnya menjadi mustahab. Menjadi mustahab. Dan saum Asyura bisa dilakukan dengan tiga kaifiah. Yang pertama, hanya saum tanggal sepuluhnya. Yang kedua, tanggal sembilan sepuluhnya. Yang ketiga, sepuluh sembilan 11. Jadi sembilan sepuluh 11. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad yang paling aku cintai yang ketiga yaitu sembilan sepuluh. 11. Karena ada beberapa alasan kata Imam Ibnul Qayyim. Yang pertama, ablag bi mukhalafati ahlil kitab. Lebih cocok, lebih nampak penyelisihan ahlul kitab. Karena ahlul kitab pun orang Yahudi apa melakukan saum Asyura. Maka saum sebelumnya, saum setelahnya. Yang kedua kata beliau, ini sejalan dengan saum sebulan tiga kali jadi saum sebulan tiga kali. Jadi saum sebulan tiga kali. Yang keempat kata beliau atau yang ketiga kata beliau bahwa saum tiga hari itu tidak mengapa melakukan saum tanggal sebelasnya karena ada keutamaan memperbanyak saum pada bulan Muharram. Maka beliau mencintai apa? Tiga hari. Adapun berkaitan dengan kisah Al Husain ibnu Ali radhiyallahu taala anhu, maka betul ahlu sejarah mengatakan bahwa wafatnya syahidnya Al Husain ibnu Ali pada tanggal 10 Muharram. Maka pada tanggal 10 Muharram ini ada dua bid'ah dilakukan oleh ahlu bid'ah. Pertama, bid'ahnya orang-orang nasibi lawan dari orang Syiah, Rafidhah. Di mana orang-orang Nasibi menjadikan tanggal 10 adalah hari kegembiraan. Karena kaum Nasibi ini penggila Umayyah gitu. Yang dianggap kematian Husain sebagai hari pesta. Jadi sebagai hari pesta, di mana pada waktu itu tukar makanan, tukar tumpeng pada malam itu. Tumpang sama ya Betawi? Nasi uduk atau tumpeng Pada malam Asyura ini tukar tumpangnya. Di mana datang ke sebuah masjid ataupun sebuah tempat di mana nanti pulang berbeda. Kalau tadi bawa punya kita, nanti punya yang lain. Satu piring itu bisa sepuluh tumpeng itu Karena hari kegembiraan. Bahkan sebagian mereka menganggap hari anak yatim Hari anak yatim. Karena memang pakai hadis-hadis palsu. Karena tidak kurang dari 50 sekian hadis palsu tentang keutamaan tanggal 10 Asyura. Ada hadis-hadis maudu seperti barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim pada hari 10 Asyura maka dia seperti berbuat baik untuk seluruh manusia katanya. Bahkan ada yang membuat malam Asyura malam ibadah Sholat malam berjamaah, muhasabah berjamaah pada malam Asyura. Karena ada hadis palsu, barang siapa yang menghidupkan malam Asyura, maka akan dibikinkan rumah di awang-awang. Tahu nggak awang-awang? <laughs> rumah di atas awan katanya. Yang lebarnya dikatakan 70 hasta ke 70 hasta, kemudian akan dihiasi dengan hiasan-hiasan yang indah dari surga itu bagi orang yang me, apa menghidupkan malam Ashura. Nah, sedangkan bid'ah yang kedua pada hari Ashura adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, itu bid'ah yang dinamakan hari berkabung. Nangis pada waktu itu, menyiksa diri, mengalirkan darah. Pada hari itu. Kenapa? Hari berkabung. Bahkan mereka mengeluarkan hadis palsu bahwa ketika wafatnya Husain, sahidnya Husain radhiyallahu taala anhu, maka langit hujan darah tiga hari tiga malam. Sehingga sekarang mengalirkan darah mereka gitu. Menyiksa diri, mengeluarkan dari dari kepala dan sebagainya. Ini bid'ah. Nah, kalau ahli sunnah apa? Saum Ashura tidak berkaitan dengan wafatnya apa? Husain tetapi keutamaannya yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa dia akan menghapus dosa setahun yang telah lalu. Nah kemudian perlu dikaitkan tadi bahwa ahli sunnah meyakini yang benar bersama Ali dan ahli sunnah meyakini bahwa yang membunuh Hussein berdosa maksiat kepada Allah tapi ingat yang membunuh Hussein bukan Yazid ibnu Muawiyah. Dan Yazid ibnu Muawiyah tidak pernah menyuruh membunuh Husain. Husain radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh ahlu Kufah. Sebab ahlu Kufah ini punya sejarah buruk dalam sejarah. Mereka itu dinamakan ahlul godar, tukang tipu. Sejarahnya. Maka mereka berjanji akan membaiah Husain sebanyak 12.000 mm, orang. Lalu mengutus utusan, lalu utusannya dibunuh, lalu ketika datang Husain dikepung sehingga tersisa tujuh orang saja. Yang tujuh orang dibunuh, tersisa beliau sampai ketika orang-orang Kupah itu akan membunuh ah, Husain Al Husain ibnu Ali maka dia mengatakan, tidaklah kamu tahu bahwa aku adalah cucu Nabi SAW. Maka mereka tidak iba sehingga dibunuhnya. Lalu dipenggal. Lalu kepalanya dibawa baru waktu itu. Dipenggal. Nah, maka orang-orang Syiah Kufah punya cerita buruk. Akhirnya bikin cerita palsu. Kemudian bikin cerita sebagai penebusan dosa. Jadi bukan Yazid ibnu Muawiyah radhiyallahu taala Bahkan Yazid ibnu Muawiyah menangis ketika diberitakan wafatnya dan syahidnya Al Husain ibnu Ali radhiyallahu taala Bagaimana sikap kita terhadap Syiah yang ada di Indonesia ya? Sikap yang benar ya. Kita tolabul ilmi tentang akidah ahlu sunnah. Kemudian yang selanjutnya la tujalisuhum wala tuhalituhum wala tasma'u kalamahum. Pertama, tidak boleh duduk bersama mereka, tidak boleh bercampur dengan mereka, tidak boleh kita mendengar ucapan mereka. Tapi ahlu sunnah berdakwah dengan cara yang benar, tidak melakukan anarkis, tidak melakukan kekerasan, berdakwah dengan hujah, dengan argumentasi. Karena tentunya orang-orang yang terjerumus kepada Syiah sebagiannya adalah orang awam, orang yang tidak tahu tentang agama, maka wajib kita mendakwahinya dan menjelaskan kepadanya dengan cara yang baik. Program 50 tahunan udah sejak lama ya. Jadi program 50 tahunan sejak lama dan itu hutuatnya yang empat tadinya langkahnya yang empat tadi dan itu telah jelas ya. Insyaallah ini pertanyaan terakhir insyaallah persiapan sholat. Bagaimana sikap kita sebagai sunni atau salafi di mana kaum muslimin sekarang lebih takut dan lebih khawatir atau anti kepada Wahabi daripada Syiah. Ikhwati iman yang dirahmati Allah taala, inilah yang dinamakan oleh para ulama Ghazbul Fikri. Yaitu perang pemikiran. Dan inilah yang dinamakan salah satu langkah musuh Islam yang dinamakan dengan Adiyah sayyah membuat propaganda yang buruk. Nah, bagaimana sikap ahlu sunnah? Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Setiap orang yang menampakkan kebenaran mendapatkan tantangan. Maka Allah Ta'ala akan meninggikan iman seseorang dengan sebab ujian tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka berkata kami beriman padahal mereka belum diuji? Sungguh telah diuji orang-orang yang sebelum kita. Maka hal semacam ini untuk meninggikan derajat iman kita. Yang kedua, kebenaran dibantah. Pembawa kebenaran dicela. Ingat itu adalah sebagai jalan untuk mendohirkannya. Sebagai jalan untuk menampakannya. Sejarah membuktikan kenapa orang-orang sampai datang dari Parsi, dari Rum ke Madinah pada waktu itu, ke Mekah. Karena orang-orang Mekah ramai membicarakan seorang nabi. Maka mereka pada datang. Dan mereka ingin tahu. Kedar contoh, Salman Al-Farisi begitu jauhnya dan melakukan perjalanan karena beliau mendengar tentang Muhammad. Maka demikian juga dakwah salaf, dakwah sunnah dikatakan wahabi atau apa. Maka antum jangan terlalu merasa takut ya dengan hal itu. Kenapa? Karena itu adalah sebagai iklan tanpa bayar. Ada seorang tokoh di Indonesia dulu yang saya sedikit memperhatikan ya, tokoh ini. Dia mengatakan kalau kebenaran itu seperti per. Artinya semakin kuat kita menekannya, maka semakin kuat akan apa namanya ini? Memberikan tekanan, kebaliknya akan lebih kuat. Artinya orang yang berada dalam kebenaran itu ditekan, maka nampaknya akan lebih zahir, akan lebih nampak semakin ditekan. Dan perkara yang harus disyukuri. Setiap antum mendapatkan celaan, dikala itulah berguguran dosa. Jadi bahkan antum kita harus bersyukur ketika dapat tantangan, alhamdulillah. Alhamdulillahnya bukan pada musibahnya. Alhamdulillah itu ketika ada musibah, ternyata dosa kita dan pahala kita ditinggikan. Ditinggikan. Nah, kemudian kita lihat kepada sejarah. Imam Al-Balbahari dicongkel kedua matanya dan sabar. Imam Ahmad didera, dipenjara. Ulama terdahulu Kemudian kita lihat bahwa kalimat terakhir ini apa di antara jalan kita hari ini agar kebenaran ini bisa disebarkan. Maka ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala salah satunya banyak berbuat baik dan berakhlak baik. Dalam kisah hadis nomor tiga dalam Sahih Bukhari, pertama hadis inamal a'malu biniyah, kemudian hadis kedua, hadis ketiga dalam kitab Badil Wahyi. Ketika Rasulullah SAW pertama kali dapat wahyu, di Gua Hira maka beliau merasa takut bahkan dia bergetar dan berkata kepada Khadijah radhiyallahu taala ini khasyitu ala nafsi kata Nabi SAW beliau berkata sungguhnya aku merasa takut kepada diriku setelah aku dapat wahyu ini manusiawi dia takut Aisyah radhiyallahu taala anha meredakan suaminya dan ini istri yang baik ya. Qala la, la wallah la yuhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan membiarkanmu selamanya. Fa innaka tasilu rahim. Wa taqilu kala. Uh, wa taksibul ma'dum wa tuqridai wa tu'inu dawil hajah atau kama qala Nabi sallallahu Khadijah radhiyallahu taala berkata, "Demi Allah, tidak akan terjadi itu. Jangan takut. Kenapa? Sebab kamu orang yang suka menyambungkan silaturahmi. Yang membantu yang tidak mampu. Kemudian punya kesabaran. Kemudian memberi bantuan kepada orang yang menegakkan kebenaran, menghormat kamu, Maka Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala memberikan istimbat dari kisah ini bahwa kebaikan itu tadfaul bala. perkara yang baik itu bisa nolak bala gitu. Setiap kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Jadi artinya bahwa kita di sini harus paham dengan sebetul-betulnya pemahaman bahwa sunnah dakwah akan sulit ditolak oleh banyak orang ketika di sisi kita berkumpul kebaikan-kebaikan. Bahkan orang-orang kufar Quraisy itu Abu Jahal, Abu Lahab sendiri berkata, "Aku itu tahu kalau engkau itu tidak pernah berdusta." Maka sangat sulit aku menolak perkataanmu. Tapi saya tidak ingin mengatakan kalau yang disembah hanya satu. Kan cuma begitu dia mengatakan. Saya tahu dan saya tidak bisa menolak apa yang kamu katakan. Cuma saya tidak mau kalau yang disembah itu hanya satu yaitu Allah Ta'ala. Adapun yang kamu bawa, saya tidak bisa menolaknya. Karena aku tahu engkau tidak pernah berdusta. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah mungkin kajian di siang yang berbahagia ini. Yang berkaitan bahwa yang hak tidak ada perbedaan antara ahlu bait dengan para sahabat Nabi SAW bahwa ahlu sunnah mereka adalah yang mencintai ahlu bait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita agar kita tetap istiqomah di atas petunjuknya, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya berterima kasih kepada seluruh ikhwan, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang telah menyaksikan kajian yang berbahat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.